عند الكبار Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sebutkan perselisihan para ulama berkaitan dengan televisi. Tatkala ada pertanyaan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya Syekh, suratuka fil tifaz. Wahai Syekh, gambarmu itu ada di televisi. Nah, Syekh bin Aziz marah-marah. Dia mengatakan khulid dalil, khulid dalil. Ambil dalil, ambil dalil. Ini pendapat mufti kerajaan Saudi Arabia. Nah, yang yang istilahnya terkenal dan diakui oleh kaum muslimin Adapun pendapat Syekh Mukbil tentang televisi, beliau mengatakan ambil kapak, pecahkan. Kenapa demikian? Dikarenakan di situ adalah suara dawatil arwah, gambar makhluk hidup. Dalil-dalil yang melarang tentang hal ini banyak sekali. <clears throat> Qadim Rasulullah SAW min safar Rasulullah SAW tiba dari perjalanan kemudian Aisyah waktu itu menutup jendelanya dengan kiram fi tamasil itu dengan korden yang ada gambar makhluk hidup fatawal fatalawan wana rasul Rasulullah SAW maka berubahlah wajah Rasulullah SAW Asalnya Rasulullah mengatakan Ya Aisyah Asaddan asadun nasi adaban yaumil kiamah. alladzina yudhahiruna bikhalqillah. Wahai Aisyah, sesungguhnya siksa yang paling berat bagi manusia nanti pada mulut kiamah adalah mereka-mereka yang menjadikan tadi apa yang menjadikan nah ciptaan-ciptaan ya Allah Subhanahu wa taala ini gambar-gambar ataupun patung-patung. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha qala fa'ajatu wisadah aw wisadatain. Aku jadikan aku potong-potong tersebut jadi nah korden tadi dipotong-potong dijadikan satu bantal atau dua bantal. Dari sini menunjukkan bahwasanya suar dawatil arwah tidak diperbolehkan dalam Islam. Demikian pula hadis Abi Talha, hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Abdullah bin Umar dan juga yang lainnya. Innal malaikah la tadkhul baitan fi kalb wala surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga gambar-gambar makhluk hidup. Tentunya di situ masuk di dalamnya adalah tilfaz. Orang semua akan mengetahui kalau itu adalah gambar makhluk hidup boleh ditampilkan manusia ataupun hewan-hewan. Demikian pula Ali bin Thalib mengatakan kepada Abu Hayyaz ala ab'athuka kama ba'athani Rasulullah SAW Allah tada' timsal illa Allah tada' qabran musyrifan illa sawaitah wala suratan illa tamastaha maka aku utus sebagaimana Rasulullah SAW maka kamu saya utus sebagaimana Rasulullah SAW utus saya jangan kau tinggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan dan jangan pula gambar kecuali harus kamu hapus ini sebagian santri tidak faham, buku-buku eh, tulisnya banyak gambar makhluk hidup gambar-gambar pemain sepak bola dan sebagainya menjadikan apa? para malaikat itu tidak akan masuk ke tempat yang mulia ini yang terhalangi suatu e, hari Rasulullah SAW berjanji untuk berjumpa dengan Jibril dan ditunggu lama ternyata datang datang nah ternyata ada jaru kelb jadi anak anak anjing yang di bawah ranjangnya. Setelah diketahui demikian Rasulullah memerintahkan untuk mengeluarkan Selanjutnya baru Jibril datang Saya mengatakan Inna Al-malaikah dakhul baitan fi kalbala surah Maksudnya malaikat Tidak akan masuk rumah Yang di dalamnya ada Anjing dan ada gambar makhluk hidup Kalau rumah tidak dimasuki Oleh malaikat berarti syaitan itu yang akan masuk sehingga mungkin menjadikan keluarga tersebut tidak barokah. Nah, dan kita mengetahui bahwasanya televisi tidak pernah di sana akan mencetak generasi yang handal penghafal Al-Quran demikian pula penghafal Sunnah mencetak ulama dan lain sebagainya. Dan kalian lihat bagaimana kondisi nah televisi yang di tempat kita ini penuh dengan tipuan-tipuan. Kadang televisi tampilkan film tentang sihir yang menjadikan manusia senang dengan ilmu sihir. Dan juga sulap fatwa dari Syekh saya Fauzan sulap aja tidak boleh kita lihat. Bagaimana ditampilkan itu sihir, tenaga dalam. Nah, bisa nah menghilang, bisa macam-macam. Padahal itu hanya tipuan saja. Karena juga tampilkan ditampilkan adalah tuyul ataupun pocongan dan sebagainya menjadikan kaum muslimin adalah orang yang paling penakut. Dulu ketika di belakang ini masih ada banyak bambu, anak kecil tidak berani ke belakang. Tidak berani ke belakang itu. Kalau sekarang juga masih banyak yang takut. Pilihnya ke sini kalau malam. Kenapa demikian teracuni? Dengan film-film horor. Belum lagi nanti film-film porno yang menjadikan kemaksiatan melanda di mana-mana. Nah, Kalian juga nanti sinetron ditampilkan bagaimana cara pencurian yang baik, cara menipu, bagaimana merebut pacar dan sebagainya. Akhirnya apa? Menjadikan didikan yang tidak baik. Nah, dari sini uh, kalau kita sebutkan kemarin fatwa Syekh Al-Saimin ataupun Syekh Nasr Al-Bani itu adalah adanya perselisihan. Akan tapi tentunya kita harus berhati-hati. Kita mengambil hadis Abdullah bin Abbas fa in kunta la budda fa'ilan falyasna syajar wa ma la ruha Kalau engkau tetap menggambar maka gambarlah pohon atau sesuatu yang tidak bernyawa. Jadi misalnya televisi yang ditampilkan pohon-pohon. Tampilkan rumah-rumah saja ataupun laut. Nah, jangan sampai makhluk hidup di dalamnya. Nah, ada enggak kira-kira televisi demikian? Enggak ada di gambar-gambar. Nah. Ini jalan tengah yang terakhir. oh, tetap pengen televisi, nah, tampilkan yang itu. Nah, itu pun fa'in kunta Kalau engkau itu harus, nah, kalau terpaksa dalam keadaan daruri. Bukan berarti di sini istilahnya bermudah-mudahan. Nah, Dikarenakan dengan itu akan melalaikan nah, melalaikan manusia jadi banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada yang kiamah orang-orang yang menggambar akan Allah perintahkan nanti untuk meniupkan nyawa. Wa man allu mimman yahuka khalqi Falyahlku dzurrah wa yaku habbah wa yaku syairah. Siapa yang lebih zalim daripada yang membuat sebagaimana ciptaanku? Maka buatlah yaitu jagung. Buatlah tepung. Demikian pula buatlah nah biji-bijian. Kalau kalian itu mampu maka seluruh manusia nabi seluruh untuk membuat satu jagung saja, satu biji jagung ataupun gandum ataupun nah biji-bijian yang lain. Sampai sekarang belum ada yang mampu. Jadi membuat jagung begitu kemudian ditanam bisa hidup. Nah, kalau cuma menanam kemudian tumbuh jagung, itu kan sudah ada bibitnya ya enggak? Itu bukan menciptakan. Artinya misalnya kalian membuat sesuatu mungkin dari tanah ataupun dari kapur kemudian dibungkus demikian akhirnya jadi jagung. Nah, kemudian tanam bisa tumbuh. Allah merintahkan demikian. Ya tidak ada yang lebih zalim daripada menciptakan sebagai penciptaan Allah yaitu makhluk-makhluk yang bernyawa. Nah. Baik, hadis berikutnya An Abi Najih dari Sariyah radhiyallahu taala an وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون يقول يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسميع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يسمع منكم فسيرى الله اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhtasail umur fa inna kulla muhtasin bid'ah wa kulla bid'atin Raud eh, wa fi riwayat li an-nasa'i wa kulla dhalalatin fin nar ini hadis yang sering diucapkan dalam pertemuan-pertemuan Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami nasihat yang betul-betul menjadikan hati itu bergetar, menjadikan berinangnya air mata. Maka kita waktu itu para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini seakan-akan adalah nasihat perpisahan. Berikan nasihat kepada kami." Rasulullah mengatakan, "Usikum Allah, Aku nasihatkan kepada kalian untuk bertawa kepada Allah, Wassalamu'alaikum wa ta'ah, untuk tunduk dan patuh Wa in tamaru alaikum abdun habasyi. Walaupun yang memimpin kalian adalah budak habasyi. Nah, fi riwayah ka'anna ra'sahu zabibah, seakan-akan kepalanya itu seperti zabib. Itu anggur yang kering yang kecil. Fa innahu may yasminkum fasyadallahu ikhtilafan katsira. Karena nah, di antara kalian kalau masih hidup akan banyak melihat perselisihan. Fa alaikum bisunnati maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, sunnah khulafaur rasidin al-mahdiyyin dan sunnah khulafah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Tamassaku biha. Berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geram, gigitan yang kuat. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhilah perkara-perkara baru dalam dalam agama fa inna kulla muhdatsatin bid'ah makrubatin dalalah dan setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan riwayat An-Nasai dan setiap kesesatan temannya di neraka. Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang ilah itu nasihat. Seperti firman Allah dalam surah Nisa Wa idza qila ta'alu ila ma anzalallahu ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Fa kaifa idza asabatuhum musibatu mimma qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna na yahlifuna in ardana yahlifu billahi in ardana illa ihsana wa tawfiqa. Ulaika ya'mullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa anhum wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Dalam surah An-Nisa Allah sebutkan Dan jika kalian mengatakan kepada mereka, mari kita mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya, itu hukum Allah dan Rasulnya. Maka engkau melihat orang munafik itu akan menghalangi manusia untuk mendekat dari dirimu, dari Muhammad SAW. Fakaifa idza asabatum musibah bima qaddamat aydihim? Bagaimana kalau mereka itu mendapat musibah atas perbuatan tangan mereka? Tsumma ja'uka yalifuna billah, kemudian datang kepada dirimu bersumpah atas nama Allah, in aradna illa ihsana wa taufiqa. Kami ini, ini kata orang-orang munafik, tidak menginginkan kecuali kebaikan kami tidak menginginkan kecuali perdamaian yang sempurna. Taufiqo di sini. Itulah keberadaan orang munafik. Berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Namun kalau mereka mendapat musibah akan bersumpah atas nama Allah bahwasanya kami ini sebenarnya ingin berbuat kebaikan. Kami ini ingin perdamaian. Ah begitu. Ini kata orang munafik. Padahal jelas-jelas mereka itu menghalangi dari jalan Allah, menyadari jalan kebenaran. Dari al-haq, dari dakwah al sunnah wal jamaah dan lain sebagainya. Begitu dikatakan mungkin di nah, banyak orang yang benci kepadanya, mereka akan berahilah. Kami hanya sekedar ingin kebaikan, kami ingin perdamaian yang sempurna. Ulaikal ladzina amallahu ma fi qulubihim. Allah telah mengetahui apa yang dalam hati mereka. Fa'arif anhum. Berpalinglah dari mereka. Wa'idhum, berikan nasihat kepada mereka. Nah. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Katakan kepada mereka itu yaitu perkataan yang membekas dalam hati. Yang terkadang dibutuhkan demikian mengatakan ada orang-orang yang ada tanda-tanda kemunafikan itu diucapkan dengan ucapan yang membekas dalam hati. Biar terus berpikir bahwa menghalang-halangi jajan Allah swt itu merupakan makar syaitan dan sudah saya sebutkan bahwa syaitan dari kalangan manusia ini jauh lebih berbahaya daripada syaitan dari kalangan jin. Kalau syaitan dari kalangan jin begitu kita adhan lari Begitu kita baca ayat kursi lari. Begitu kita membaca al-muawwidzat lari. Dan lain sebagainya. Namun setan dari kalangan manusia ini ketika dibaca Al-Qur'an pura-pura mendengar. Nah, pura-pura mendengar. Bahkan juga kadang meledek suaramu merdu sekali kayak suara burung beo. Nah, begitu keadaannya. Ya malah meledek. Nah, di sini maidah. Firman Allah yang lainnya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Wajadilhum billati hi ahsan. Dan surat apa ini? Surat apa ini? An-Nahl. Serulah kepada jalan Rabbmu. Dengan apa? Dengan hikmah. Hikmah di sini tidak diartikan sebagai orang awam itu dengan apa istilahnya mengikuti tradisi nenek moyang atau tradisi masyarakat, bukan begitu. Hikmah. Al-hikmah di sini adalah mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Walaupun tidak mencocoki apa yang menjadi peraturan di kampung tersebut. Terkadang kampung penuh dengan judi, Tentunya kalau kita sampaikan ayat judi, mereka tidak akan terima. Kampung yang di situ ada tempat pelacuran. Nah, dengan anjuk ada di mana sana? Hah? Kuya kan? Nah. nah. itu khusus. Kampung tempat pelacuran. Kalau kita sampaikan ayat tentang pelacuran, bagaimana? Tidak mencocoki peraturan masyarakat. Iya Banda Di sini al-hikmah yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Walaupun tidak mencocoki aturan masyarakat. Nah, ya sekali lagi tidak semua aturan masyarakat sesuai dengan syariat Islam, tidak. Wal ibal hasanah. Nasihat yang baik. Bagaimana nasihat yang baik? Sama kembalinya yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Wajadilhum billati hiya asan. Debat mereka dengan perdebatan yang baik. Nah, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i watribuhunna. Fa in ta'alakum fatabu 'alaihinna sabila. Inna inna Allah kana 'aliyan kabira. Ini perempuan-perempuan yang khawatir nanti nusus. Tidak taat kepada suami. faizuhun Nasihati mereka. Wahjuruhun. Nah, dan juga hajar. Fil madha fil madhaji. Tidurnya berpisah. Ya, misalnya nanti kalau kalian jadi enam suami, di sini ada suami istri, kalau istrinya itu tidak taat, pisah tempat tidurnya. Kemudian hun Pukullah Nah, pukullah Fa'ina ta'natum kalau sudah menaati kalian Setaat kepada suami Fala tabahu alaihi Nah Fala tabahu alaihi nasabila Maka janganlah kalian mencari jari jalan Jalan kok tetap meneruskan permusuhan Dan hmm, Kalau sudah di boykot Nah meranjangnya Nah Dan kemudian jadi pukul sudah taat ya sudah. Nah, karena saya kita lihat di sini adalah memberikan nasihat. Faizuhunna pertama nasihat dulu. Ya tidak langsung main tampar. Main tampar nomor berapa di sini? Nomor keberapa? Nomor tiga. Yang pertama nasihat dulu. Nasihat yang baik. Istri yang taat. Nah, jangan sebaliknya. Suami harus taat kepada istri nanti rusak. Nah, karena almarah akhlak dila. Karena perempuan itu diciptakan dari dila, ya rusuk yang bengkok. Kalau kalian mengikuti perempuan akan bengkok terus. Nah, kalau masih ngeyel, tidurnya berpisah. Nah, tidurnya berpisah. Masih ngeyel lagi bagaimana? dipukul. Itu pun menjauhi. Jangan sampai memukul wajah. Pukulan pun tidak sampai pukulan membekas Nah, jangan mentang-mentang ini pendekar, isinya tempelnya sampai tengkurap. Nah, ada cerita bagus, cerita bagus ini. Dengarkan baik-baik. Ada seorang dari Inggris, ini damat damat Inggris, orangnya kurus tinggi. Menikah dengan perempuan Amerika, besar, tinggi. Nah, lebih tinggi daripada suaminya. Maka dia ingin menerapkan ayat tadi. Nah, nasihati dengan baik. Setelah itu pisah ranjangnya. Setelah itu dipukul dengan pukulan yang keras. Akhirnya istrinya mengancam kalau kamu pulang tak pukul lagi. Nah, diancam begitu akhirnya suami tidak berani pulang. <laughs> Tidak berani pulang. Akhirnya cerai. Tidak perlu saya sebutkan siapa orangnya, yang jelas itu teman akrab kita. Yang dulu di tempat. Ini jangan mentang-mentang. Nah, laki-laki kadang istri lebih kuat, ya enggak? <laughs> Apalagi istri yang latihan karate misalnya. Nah. Bagaimana kalau suaminya kurus? Nah, istrinya super. Nah. Eh tidak semua di sini arjalu qawwaman nisa. Tidak semuanya laki-laki itu mesti lebih kuat daripada perempuan, tapi rata-rata. Ah begitu, rata-rata. Laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Namun tidak menutup kemungkinan di sana ada perempuan yang lebih kuat daripada laki-laki. Ya apa Kalian misalnya ini yang di sini. Yang tinggi-tinggi sudah, yang dipilih yang paling tinggi. Main volley dengan perempuan-perempuan Amerika yakin kalian kalah. Nah, saya yakin kalian kalah. Nah. Bahkan dalam bulan sekalipun. nah, ini bukti bahwasanya ya tetap ada perempuan yang yang yang kuat lebih kuat daripada laki-laki. Nah, jadi nasihati nasihat yang baik Kalau mukul pun Mukul dengan tujuan untuk Istri tersebut bisa taat kepada suami Dan tidak menjadikan perceraian Nah Jadi jangan mentang-mentang tentara Setiap kali istrinya nah, Melakukan sesuatu langsung tempeleng Nah Akhirnya banyak perceraian di mana-mana Ini nasihat Nasihat ini secara menyeluruh. Dalam Al-Qur'an isinya itu aja. Ad-dinun nasihah. Quran sunnah agama itu nasihat. Iya benar. Semua isinya nasihat. Kalian belajar di sini apa? Untuk mendapat nasihat. Baik, ilahuna.